Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah sebelum dilanjutkan ada catatan tambahan atau faedah tambahan berkaitan dengan halaman 89 terkait dengan hadis ke-10 berkaitan dengan paragraf wafil hadis isyaratun dalam hadis ini terdapat isyarat bahasanya amal tidaklah diterima di sisi Allah Azza wa Jalla wala ya- yasku tidak pula diterima kecuali dengan makan halal wa anna aklal haram dan makan haram itu merusak amal soleh dan menghalang menghalang itu diterimanya amal di sisi Allah Azza wa Jal. Kemarin waktu membaca paragraf ini saya sampaikan ada ulama yang mengatakan bahasanya syarat diterimanya amal itu tiga di samping ikhlas dan itiba syarat yang ketiga adalah memakan yang halal dan ulama yang berpendapat demikian adalah penulis matan Zubat satu matan fikih Syafi'iyah. Saya ingin bacakan matan zubat yang saya maksudkan di bagian yang saya maksudkan. Ya di matan zubat eh, fikih Syafi'iyah disampaikan eh, wasairul a'mali la tukhallisu illa ma'an hay haitsu tukhlasu maka semua amal itu tidaklah tidaklah menyelamatkan orangnya dari beban syariat ilama niati kecuali diiringi dengan niat hai sutukhlasu di mana niatnya diikhlaskan fasahihin niyata qabla al-amali wa'ti biha makrunatan bil awwali maka perbaikilah niat sebelum beramal dan pasanglah niat berbarengan dengan awal gerakan atau awal gerakan yang wajib dalam amal tersebut. Wa intutim hatta balagta akhirah ustaz thawabaka milan fil akhirah. Dan jika engkau langgengkan niat itu sampai akhir amal, maka engkau mendapatkan pahala yang utuh di akhir. Kemudian waniyatun wal qawlu thummal amalu bi ghairi wafqi sunnatin la tuqbalu. Niat demikian uh, niat dan ucapan demikian juga perbuatan bi ghairi wafqi sunnatin tanpa mencocoki sunnah itulah tuqbalu tidak diterima. Di sarahnya dikatakan ketika niat, ucapan dan perbuatan tidak mencocoki syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu ay la yu'tadu biha, tidak teranggap bahkan sia-sia karena tidak mencocoki syariat Allah. Fala takunu kurbatan bal maksiatan, tidak menjadi amal ibadah namun malah menjadi maksiat sebagaimana dalam hadis yang sahih man ada safi amrina hadza ma laisa minhu fawaratun wa man lam yakun ya-, ya'lamu dza falyas'ali man lam yajid muallima falyarhali siapa yang tidak mengetahui hal itu maka adalah bertanya dan siapa yang tidak menjumpai guru tempat bertanya, maka berpindahlah dari tempat itu. Atau kemudian fayar hal maka hendaklah mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu. Maka siapa yang tidak memiliki ilmu tentang hal ini, agar amal itu sesuai dengan tuntunan Nabi, falias al maka hendaklah dia bertanya, dan bertanya dalam hal ini hukumnya wajib jika menanyakan hal yang wajib dan hukumnya sunnah jika menanyakan hal yang sunnah. Itla yajuzu li ahadin ayuqdima ala amrin hatta ya'lama hukmallahi fihi. Karena tidak boleh bagi siapapun untuk melakukan satu perkara sampai dia tahu hukum Allah padanya. Kala Syafi'i ijma'an. Kata Imam Syafi'i ini ijma'. Kata Imam Syafi'i eh, bahasanya eh, wajib berilmu sebelum bertindak dan berbuat itu ijma' ulama. Malam yajid mu'allima Siapa yang tidak menjumpai seorang guru yang mengajarinya ilmu yang dia butuhkan dalam perkara agama meskipun harus dengan bayar meskipun dengan harus mengeluarkan upah standar, upah wajar. Maka falyarhal maka hendaklah dia melakukan perjalanan untuk belajar dalam rangka meneladani salaf. Ya, kemudian maka tadi di beberapa baik tadi sudah disebutkan dua syarat diterimanya amal, niat yang ikhlas dan mencocoki sunnah. Kemudian disampaikan oleh penulis Nazam Zubat, wa ta'atun mimman man yakulu mislul bina'i fauqa maujin yuja'alu. Dan ketaatan yang dilakukan oleh orang yang haram menyakulu, memakan yang haram itu mislal bina'i seperti bangunan di atas ombak laut yuja'alu diletakkan. Maka amal ketaatan yang dilakukan oleh orang yang makanannya dan hartanya harta har yang haram itu seperti membangun gedung di atas lautan. Ya, tidak akan pernah berhasil. di sarahnya dan ketaatan dari orang yang makanannya makan yang haram demikian juga minum atau yalbas memakai pakaian yang haram dalam keadaan tahu keharamannya maka dia itu seperti bangunan yang dibangun di atas ombak lautan artinya fala yathbutu min taati allati amilaha syai'un tidak ada satupun yang tidak ada satupun yang ada. Tidak ada sedikit pun yang ada. Bimakna artinya tidak ada pahala bagi orang yang memakan haram ala ma'amilahu minat untuk berbagai macam ketaatan yang dia lakukan. Ini, ya, maka di sini penulis e, Nazam Zubat menyatakan demikian bahasanya amal soleh orang yang hartanya harta yang haram itu sia-sia dan tidak ada gunanya menimbang sejumlah hadis man akala lukmatan min haramin siapa yang memakan satu suap dari yang haram lam yakbalillahu solatau arba'ina laylatan Allah tidak akan terima solatnya selama 40 hari 40 malam diriatkan oleh Adailami namun ini hadis yang mungkar, hadis yang taif. Demikian juga ada hadis yang bunyinya manistara sauban bi asrati darahima fi thamanhi dirhamun haramun. Barang siapa yang membeli pakaian dengan uang seharga 10 dirham dan di uangnya itu ada satu dirham yang haram. Lam yakbilillahu salatahu Maka Allah tidak akan menerima salatnya wa alihi minhu syai' ini Allah tidak akan menerima sholatnya manakala dia memakai sedikit saja dahit kain tersebut. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar bisa nanti ta'if. Dengan sanad yang ta'if. Jadi ada yang uh, maka hadis-hadis yang uh, tegas uh, menyampaikan bahwasannya amal ketaatan orang yang ya, hartanya harta yang haram itu ditolak itu hadis eh, ada sejumlah hadis yang tegas namun taif. Kemudian kata pensarah lakin ja'at bimakna dalika ahadisu wa atharun kathiratun. Namun eh, terdapat banyak hadis dan athar yang mendukung hal ini diantaranya adalah hadis Inna Allah tayyibun layak yakbalu illa tayyiban. Sebagian pensara hadis ini inallah tayyibun layak wal ila tayyiban mengatakan dalam hadis ini terdapat isyarat bahasanya amal tidaklah diterima dan tidaklah diterima illa bi aklil halal kecuali dengan makan yang halal dan bahasanya siapa dan senyam memakan yang haram itu merusak amal dan menghalangi untuk diterimanya sama persis dengan yang dikutip saya saat tadi. Lalu di, di sini kola ba'du surahihi fi hadal hadisi isaratun. Sama persis. Ila annahu la yukbalu al-amalu wa la yasku. Ila bi aqlil halal. Wa anna aqlal harami yufsidul amala. Wa yamna'u qabulahu. Ya, hanya beda sedikit. Kemudian wakal al muaimati dan Perkataan para imam yak tadi menunjukkan anak akmal akilil haram ila turfa'u ilallahi. Bahasanya amal soleh orang yang hartanya, makanannya, makanan yang haram tidaklah dibawa naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fantaza'u dzalika min qaulihi ta'ala ada yang berdalil dalam hal ini dengan firman Allah taala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal orang-orang yang bertakwa. Kemudian waqadala kalamun nazimi maka penulis nazam Zubat menunjukkan anal amala layuk balu ila biwujudi thalathi khisalin. Kalau amal itu tidaklah diterima kecuali dengan tiga syarat. Ikhlasil amali lillahi, ikhlas eh, dalam beramal karena Allah, wal amali ala sunnati beramal sesuai dengan tuntunan sesuai dengan syariat wa aqlil halali dan memakan makanan yang halal fa in faqadat wahidatum lan yartafi'il amalu jika salah satu dari tiga hal ini hilang maka amalnya tidak dianggap, tidak dilaporkan dan tidak dibawa naik menghadap Allah. Dan apa yang jadi isi perkataan Nadham Zubat ini saraha bihi ba'dul a'immah. Ditegaskan oleh sejumlah imam. Namun waqat am, am amma al haram wa qala al halalu. Harta haram itu ada di mana-mana dan sedikit yang halal maka siapa yang mengkonsumsinya di kadar yang dia butuhkan tanpa mengetahui e, satu darinya secara spesifik kalau itu sebenarnya milik fulan nak nak dalika kubula amali maka itu tidaklah menghalangi diterimanya amalnya Kemudian hadza demikian wa ma akauni amali akilil harami ghairu makbulin fa sahihun. Meskipun amal orang yang makanannya adalah haram dari harta yang haram itu tidak diterima namun amalnya tetap sah mukhajun min uh, uhdati talabi sudah keluar dari sudah keluar dari tuntutan abi dhimmatul amili sudah gugur kewajibannya li anna nafyal qabili la yalzam minhu adamu sihati karena tidak diterima bukan berarti tidak sah. Fa ibadatu akilil harami sahihatun lakin samaratul ibadati minha mafkudatun. Maka ibadah orang yang hartanya harta yang haram itu sah. Namun buah dari ibadahnya itu lenyap. Fala tu'athiru tilkal ibadatu nuran fil qalbil amili. Maka ibadah uh, ibadah yang dia lakukan tersebut tidak ngefek menjadi cahaya di hatinya. Wala barokatan fi rizkihi. Tidak berbuah keberkahan untuk rizkinya. Wala fi umurihi. Tidak pula menjadi sebab keberkahan umurnya. Bal hiya ibadatun maslubatul manafi'i dunyan wa ukhoh, Namun itu adalah ibadah yang hilang manfaatnya baik manfaat duniawi namun ataupun manfaat ukhrawi sehingga yang dimaksud dengan sah di sini adalah isqatuha lil qada'i. Sudah tidak ada kewajiban untuk qada tibari wujudi surati karena sudah ada bentuk ibadah yang dia lakukan. Ya, kemudian kita lanjutkan di pembahasan hadis yang ke-14. Kala eh, syari hafizullah ta'ala Pelaku zina itu ada dua macam Macam yang pertama adalah pelaku zina adalah orang yang belum menikah dan belum jima dalam nikah itu. Ya, maka hukumannya adalah cambuk 100 kali cambukan mengingat firman Allah Azza wa Jalla wa zani pezina perempuan dan laki-laki cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali cambuk. Mayoritas ulama di antaranya imam madhab yang tiga, Malik, Syafi'i dan Ahmad, berpendapat bahasanya pezina yang bukan mohson ditambahi hukuman diasingkan dari negerinya selama dipindah ke negeri yang lainnya supaya dia berpindah dari lingkungan yang di lingkungan tersebut dia melakukan yang haram berpindah ke tempat yang lainnya la'allahu mudah-mudahan itu menjadi menjadi sebab dia bertobat ya, karena berpindah lingkungan dan meninggalkan dan menjadi sebab dia meninggalkan hal yang haram ini. Ya, dalil tambahan e, pengasingan setahun mereka dalil, e, mereka berdalil untuk penambahan pengasingan setahun bima warada fil ahadisi dengan yang terdapat dalam sejumlah hadis yang menegaskan adanya hukuman pengasingan bagi pelaku zina sebagaimana terdapat dalam hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan khudu anni khudu anni ambil dariku ambil dariku hukum dan ketentuan yaitu al bikru bil bikri jika gadis itu berzina dengan bujangan maka cambuk seratus kali dan diasingkan setahun dikeluarkan oleh muslim di eh, al-pikru bil pikri di sini e, eh, mimba bil ghalib dan bukan syarat. Ya, hanya umumnya ya, gadis itu ya, pasangan zinanya bujangan atau bujangan itu pasangan zinanya adalah gadis. Namun tidak menutup kemungkinan. Ya, namun ketentuannya sama. Seandainya gadis nikah e, berzina dengan duda atau dengan lelaki yang sudah beristri atau sebaliknya, maka yang gadis atau yang bujangan itu ada jam, e, hukumannya cambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Dan terdapat informasi valid bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ghoroba memberikan memperlakukan hukuman pengasingan setahun dan juga para sahabat melakukan demikian fi zina karena dalam kasus zina kemudian pelaku zina jenis yang kedua mangkana thayyiba orang yang sudah menikah yang dimaksud dengan thayyib adalah man sabakolahu azzawaju orang yang sudah menikah biakdin sahihin dengan akad yang sah dan dia telah jima dalam pernikahan tersebut maka telah melakukan akad nikah ada tiga unsur. Telah melakukan akad nikah, akad nikahnya sah, kemudian telah jima di dalamnya. Dan akad nikah, nikahnya sah namun belum jima, maka dia gairu muhsan. Sebelum jima sudah terjadi perceraian, maka ini gair muhsan. Atau sudah akad nikah namun akad nikahnya tidak sah karena ternyata dia menikah dengan saudara sepupu eh, dengan saudara sepersusuannya meskipun sudah terjadi jima maka uh, tergolong ghairu muhsan. Dan umat Islam sepakat bahasanya orang yang melakukan zina dan dia sudah menikah maka wajib dirajam sampai mati karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah merajam sejumlah pelaku zina sebagaimana Nabi merajam Ma'is kemudian wanita Khomidiyah dan yang lain. Wakatkan kana fima unzila dan di antara ayat Al-Qur'an yang diturunkan adalah ayat yang dihapus redaksinya namun tetap eksis hukumnya yang bunyinya wasaikhu wasaikhatu ya, dan eh, orang tua laki-laki ataukah perempuan idza zanaya jika keduanya berzina maka cambuklah keduanya al tidak boleh tidak harus dicambuk nakalan sebagai hukuman dari Allah Wallahu azizun hakim. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Sebagaimana diriatkan hal tersebut oleh bayi haki. Dan dalam Sahih Bukhari terdapat isyarat dengan ayat ini tanpa menyebutkan redaksi ayatnya. Dan Ibn Abbas uh, istimbat menyimpulkan hukum rajam dari Al-Quran dari firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah ayat yang ke-15 Ya ahlal kitab ikut ja'akum rasuluna yubainu lakum kathiram mimma kuntum tukhfuna minal kitab Wahai ahlil kitab, sungguh telah datang kepada kalian utusan kami yang menjelaskan kepada kalian banyak hukum yang dulu kalian sembunyikan dan Allah maafkan dari banyak hukum yang lainnya. Padahal keadaan tersebut ada dua orang Yahudi yang berzina Fa'utiya bihima lantas keduanya dihadirkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakal lantas Nabi mengatakan kami tetapkan hukuman untuk keduanya dengan hukuman yang ada di kitab suci kalian yaitu rajam. Maka ada orang Yahudi berkata kepada Nabi bahasanya maladaina hukuman yang ada di tempat kami adalah tahmimul wajahi. Ya, wajah dihitam-hitamkan pakai arang wa qalbuhuma ala dabati dan mengarak keduanya di arak kampung ala dabati dalam keadaan naik kendaraan maka didatangkan dia di kala Taurat fakuriat lantas dibacakan falamma wasala ilal mautini alladhi fihi ayatu rajmi maka tatkala Yahudi tersebut sampai kepada Eh, tempat atau ayat uh, tempat atau lembaran yang di situ ada ayat rajam, dia letakkan tangannya di ayat rajam, lantas sahabat Nabi yang mantan ulama Yahudi yaitu Abdullah bin Salam memerintahkan orang tersebut untuk mengangkat tangannya yang tadi menutupi ayat rajam maka mereka jumpai nas yang menunjukkan hukum rajam dalam Taurat yang ini disembunyikan oleh orang-orang Yahudi. ayat dan juga dikatakan bahasa yang firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah ayat yang ke-44. Inna angzalna Taurat afiyahuda wa nur. Sesungguhnya kami turunkan Taurat, di dalamnya terdapat hidayah dan cahaya. Para nabi menetapkan hukum dengannya pada orang-orang yang berislam. Lilladina hadu. Annaha zalat fi rajmi. Ayat itu turun berkaitan dengan rajam. Dan hukum ini masalah kewajiban rajam untuk pezina moson diselisih oleh sebagian wa'idiyah yaitu sebagian khawarij yang mereka mengatakan Al-Quran hanya menetapkan hukuman untuk pelaku zina adalah cambuk seratus kali kalau mereka yaitu sebagian khawarij mengatakan kami tidak akan tinggalkan Al-Quran eh, dikarenakan yang lain yaitu hadis yang teranggap hadis ahad. Namun yang benar hadis-hadis tentang rajam adalah hadis yang mutawatir diriatkan oleh sejumlah sahabat watawatartil umat dan ya ya, eh, dan umat pun telah mutawatir menukil hadis ini. Wayapakahuna hukman akhar tersisa pembahasan hukum yang lainnya yaitu pezina yang sudah menikah apakah terbatas hukumannya rajam ataukah rajam plus cambuk. Kemaitas para ulama berpendapat bahasanya orang yang sudah menikah yang berzina itu dirajam tanpa dicambuk. Mereka berdalil dengan beberapa dalil diantaranya adalah hadis ini itu hadis arba'in yang kita baca karena dalam hadis ini disebutkan bahasanya hukuman untuk Athayyib yang sudah menikah berzina adalah halal darahnya tanpa disebutkan dicambuk dan mereka juga berdalil bima warada dengan apa yang terdapat dalam hadis dari Ma'is bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam raja Ma'is kalau mereka mengatakan dan tidak disebutkan cambuk dalam hadis tersebut Namun Imam Ahmad berpendapat dalam salah satu dari dua pendapatnya bahasanya orang yang sudah menikah yang berzina di samping dirajam juga dicambuk 100 kali. Mereka uh, Imam Ahmad dan yang sepakat berdalil dengan bima warota dengan hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim dari Ubadah bahasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda khudu anni khudu anni ambil hukum dariku ambil ketentuan dariku Sungguh Allah telah menjadikan memberikan jalan bagi mereka yaitu bagi wanita yang berzina yang atau bagi istri yang berzina yang sebelum hadis ini hukumannya adalah penjara rumah sampai mati. Maka dengan hadis ini Nabi katakan bahasanya gadis dengan perjaka jika berzina dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun. Wasayibu bisayibi dan yang sudah menikah berzina dengan yang sudah menikah. Dan ini adalah mimbabil ghalib. Ini umumnya ini kasus zina orang yang sudah menikah dengan yang sudah menikah. Maka dicambuk seratus kali plus rajam dilihat oleh muslim. Dan ini dipraktekkan oleh Ali radhiallahu anhu berkaitan dengan seorang perempuan yang berzina di masa Ali, maka Ali mencambuknya terlebih dahulu seratus kali baru merajamnya. Wakal Ali mengatakan, aku cambuk dia dengan Al-Quran dan kurajam dia dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Namun kayak ini, ini, nampaknya sesaat tidak menyimpulkan mana yang kuat. E, eh, Walau Buddha namun tidak boleh tidak harus diperhatikan bahasa zina itu tidaklah sah dipastikan yusbat ditetapkan dan dipastikan terjadi pada seseorang kecuali dengan dalil. Dalilnya adalah empat orang saksi laki-laki yang berikan persaksian bahasanya mereka melihat farji si laki-laki ini kemaluannya masuk ke dalam kemaluan perempuan. Kemudian dalil yang berikutnya adalah pengakuan dari pelaku zina dan pengakuannya. Adapun jika zina tersebut tidaklah tidaklah ditetapkan dengan salah satu dari dua cara di atas, maka layat butuh tidak ada hukuman cambuk ataupun raja menurut jamahir ulama Dan ada uh, ada satu cara atau pembuktian cara yang ketiga yang diperselisihkan. Kalau karena kalau yang dua itu karena pendapat jamahir ya hampir-hampir ijma. Ada satu yang di uh, pembuktian uh, yang ketiga yang ini menjadi pendapat Umar bin Khattab yaitu ketika ada wanita hamil dalam keadaan dia tidak punya su suami. Ya, meskipun dia tidak mengaku berzina, namun mengaku punya suami jin atau jin laki-laki misalnya, ya, maka itu dinilai zina. Ya, demikian uh, pendapat Umar bin Khattab. Kemudian uh, hal yang kedua yang menyebabkan halalnya darah yaitu nyawa dibalas dengan nyawa. Yang dimaksudkan dengan hal ini adalah seorang mukallaf jika dia membunuh dan menghilangkan satu nyawa tanpa alasan secara sengaja, maka keluarga korban punya hak ya, fikotlihi untuk menentukan hukuman mati baginya. Dalil hal ini adalah firman Allah Ta'ala, Ya yaladina amanu kutiba alaikumul kisasu fil qatla. Baik orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian hukum kisas fil qatla. Hmm Kotla eh, bentuk jamak dari kotil yang artinya maketul, Orang yang terbunuh. Orang yang merdeka dikisaskan membunuh orang yang merdeka, budak dikisaskan membunuh budak, perempuan dikisaskan membunuh perempuan. Demikian juga firman Allah Ta'ala wa kata benar alim fiha. Telah kami tetapkan untuk Bani Israel fiha dalam Taurat. Nyawa dibalas dengan nyawa. yang Menyungkil mata dibalas dengan menyungkil mata Memotong hidung dibalas dengan memotong hidung. Memotong daun telinga dibalas dengan memotong daun telinga. Wasina bisini mematahkan gigi dibalas dengan mematahkan gigi. Wal juruha kisos dan ada kisos dalam luka. Dan firman Allah Ta'ala walakum fil si hayatu ya ulil albab. Untuk kalian dalam kisah itu terdapat sumber kehidupan wahai orang-orang yang berakal la'allakum tatakun supaya kalian bertakwa. Maka keluarga korban boleh juga memaafkan sama saja apakah memaafkan cuma-cuma atau memaafkan dengan membayar diat. Demikian juga boleh bagi mereka untuk berdamai dengan pelaku pembunuhan. Berdamai artinya eh, Allah alam makna artinya besaran diatnya itu tidak standar. Nah, standar diat nilai 100 ekor unta. Maka ayastolihu itu damai dalam besaran diat. Ini bisa di atasnya, bisa di bawahnya. Bisa di atas 100 ekor unta, bisa di bawah 100 ekor unta. Maka hak keluarga korban adalah menuntut kisos atau memaafkan majanan, memaafkan cuma-cuma atau memaafkan dengan syarat diat yaitu 100 ekor unta atau damai yaitu memaafkan dengan ya, pembayaran namun pembayarannya tidak Eh, standar dia. Dalil hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala Faman ufiya lahu min akhihi siapa yang dimaafkan untuknya dari saudaranya syai'un ada satu maaf fatiba umbil ma'ruf maka ditakih dengan cara yang baik ya berarti keluarga korban menakihnya dengan cara yang baik wa adaun ilai bi ihsan dan di pihak pelaku pembunuhan ada un membayar dengan ihsan. Maka keluarga korban diminta nagihnya baik-baik. Yang punya kewajiban dalam hal ini pelaku pembunuhan diminta untuk membayar dengan membayar tepat waktu. Dari kata rabbikum warahmah. Demikian kemudahan dari Rob kalian dan kasih sayang Dan dan kisos ini berlaku untuk pembunuhan sengaja. Jadi idza qatala nafsan bighai haqqin menghilangkan nyawa yang tidak boleh dihilangkan kemudian amdan secara sengaja wa amat qatul idza kana khata'an adapun pembunuhan tidak sengaja maka tidak wajib padanya kisos ya, namun wajib padanya dia. Hmm. dan termasuk pembunuhan tidak sengaja ya, banyak kasus eh, banyak kasus kecelakaan lalu lintas itu tergolong pembunuhan tidak sengaja ada seorang eh, boncengkan temannya singkat cerita eh, nabrak eh, pohon misalnya yang di depan selamat yang belakang mati nah maka ini pembunuhan tidak sengaja tidak ada kisos namun wajib membayar ganti rugi nyawa yaitu diat likaulihi subhanahu karena firman Allah Wa makana lil mu'minin ayaktula mukminan ila khata'a. Ya tidak boleh dan tidak mungkin seorang mukmin menghilangkan nyawa mukmin yang lainnya kecuali kasus ketidaksengajaan. man qatala mukminan khata'a barang siapa yang membunuh seorang mukmin saat tidak sengaja maka fatari rokobatin mukminah dia punya kewajiban kafarah memerdekakan budak kemudian yang kedua wadiyatun musalamatun ila ahlihi diat yang diserahkan kepada keluarga korban illa ayasadaku kecuali jika keluarga korban mau bersedekah dengan membebaskannya dari kewajiban diat dan jika tidak bisa memerdekakan eh, budak yang beriman karena tidak ada budak maka diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut Kemudian demikian juga tidak ada, tidak berlaku, tidak ada hukum kisos. Ida kan al-qatlu bihaqqin. Jika pembunuhannya tidak salah. Di antara contoh contoh pembunuhan yang tidak salah keluarga korban itu ya, ya akhirnya dia membunuh nggak sabar nunggu proses pengadilan dia membunuh al qatila si pembunuh. Maka keluarga korban yang melakukan aksi wadiyatun musalamatun ila ahlihi diat yang diserahkan kepada keluarga korban tidak tidak kena kisos. Li'ana qatlahu lil qatili karena tindakannya membunuh lil qatil eh, pelaku pembunuhan baru kotlan bihakin teranggap pembunuhan dan menghilangkan menghilangkan nyawa yang tidak salah hmm, ya, tidak salah tindakan meskipun salah prosedur hmm, ya. Hmm, ya. karena secara tindakan, tindakan yang diambil tidak salah, tidak ada kisos. karena salah prosedur karena tidak sabar menunggu proses pengadilan, maka berhak mendapatkan hukuman takzir. Ini ya, cuma di ya, karena kesalahan prosedur, bukan kesalahan tindakan. Ya, maka hukumannya hanya takzir. Ini, karena sebagai uh, sebagai hukuman karena ini, karena dia tidak mau mengikuti prosedur. Tapi tidak ada kisos karena pembunuhan yang dilakukan oleh keluarga korban ini ya, tidak salah. Ya memang orang tersebut berhak untuk mendapatkan hukuman mati. Hmm. Maka jika orang itu ya, bisa dipastikan layak untuk mendapatkan hukuman mati ya, karena dia melakukan pembunuhan atau karena dia misalnya berzina dan contoh berzina adalah pemerkosaan ya, dia sudah menikah dia kemudian melakukan tindakan pemerkosaan ya, atau karena dia murtad dengan ucapannya dengan kata-katanya dengan tulisannya maka seandainya ada orang yang main hakim sendiri kemudian ngajar orang ini sampai mati, ya, maka qatluhu qatlu hakim. Tindakan yang dilakukan itu pembunuhan yang tidak salah. Aksi membunuh yang tidak salah, cuma salah prosedur harusnya eh, pakai proses pengadilan ini tidak sabar pakai proses pengadilan kelamaan atau kayak kayaknya orangnya kebal hukum tidak mungkin kena uh, tidak kemudian mungkin di uh, melalui proses pengadilan maka dia secara kemudian tindakan dia tidak salah dia tidak salah tidak melakukan tidak dikatakan uh, melakukan dosa membunuh enggak tidak kemudian dapat label melakukan dosa pembunuhan tidak karena qatluhu pihakin Cuma salahnya kok nggak ikut prosedur. Nah, gitu. Ya, dan kesalahan kesalahan prosedural di sini itu konsekuensinya hanya takzir misalnya masuk penjara 6 bulan atau tiga bulan habis itu selesai ini karena kesalahannya kesalahan e, prosedur Wamislu aidan dan demikian juga contoh al-qatlu bihaqqin seandainya Allah qatalahu dia bunuh orang tersebut karena membela dirinya, membela nyawanya. Dia diserang. Nah, Kemudian dia membalas tidak bisa menghindar dan tidak bisa uh, menyelamatkan diri kecuali dengan membunuh duluan. Kemudian wakat wujida Pak suwari dan dijumpai Pak suar beberapa bentuk kasus yang terdapat dalam syariat pengecualiannya. Pengecualian dari hukum general ini diantaranya adalah ketika seorang ayah membunuh anaknya. Maka tidak ada kisos. Meskipun ma'atahrimi hadihi surati. Meskipun haram tindakan ini. Perbuatan seorang ayah yang membunuh anaknya ini tetap haram, namun tidak ada kisos. Dan tetap besar dosanya, namun tidak ada kisos. Ini hadisnya diatkan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuqtalu bil waladi al walidu." Seorang ayah tidaklah yuktalu dihukum mati yaitu kisos bilwaladi karena membunuh anaknya. Kemudian Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala berdalil dengan sabda Nabi dalam hadis ini. Wan nafsu bin nafsi, nyawa dibalas dengan nyawa. Bahasanya seandainya seorang muslim membunuh kafir dhimmi, maka wajib kisos. Qal Imam Abu Hanifah mengatakan, di anan nususa al-waridata karena nas yang berkaitan dengan penatapan kisos itu bersifat general semacam hadis ini. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan bahasanya nas dalam masalah hukum kisos tidaklah dipersyaratkan iman. Sedangkan mayoritas ulama di antaranya tiga imam madhab Malik, Syafi'i dan Ahmad mengatakan bahwasanya tidak ada hukuman kisos untuk seorang muslim jika seorang muslim membunuh kafir dhimmi. Tidaklah dibunuh ala jihadil kisos karena alasan kisos. Jumhur berdalil bima warada fil hadisi dengan apa yang terdapat dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda layuk talu muslimun bi kafirin. Seorang muslim tidaklah dibunuh yaitu kisos karena membunuh orang kafir. Diatkan oleh Al-Bukhari. Ya, jadi tidak boleh dibunuh ala jihati kisos karena kisos. Laki namakan tapi mereka jumhur menetapkan bisa hukuman mati namun karena alasan yang lain. kemalaukan adali ke ala jihati ta'zir. Semacam misalnya hukuman mati ini statusnya adalah takzir. menjadi imam dari pihak penguasa Ya, maka ini menunjukkan bahasanya takzir itu bisa sampai hukuman mati. Ada jika laki-laki membunuh perempuan, maka dia yuktalu mendapatkan hukuman mati yaitu kisos pihak karena membunuh perempuan. Dan terdapat hadis yang menunjukkan kalau ada seorang laki-laki Yahudi membunuh seorang perempuan bahkan budak perempuan ala audahin laha dia membunuh karena audah faqatalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam lidzalika maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membunuh lelaki Yahudi tersebut lidzalika karena hal itu ala audah kita lewati dulu Kemudian dosa yang ketiga yang disebutkan dalam hadis yang menyebabkan halalnya halal darah seorang muslim adalah meninggalkan agama. Yang dimaksud bidzalika hal itu meninggalkan agama adalah kemurtatan. atau terdapat dalam banyak nas bahasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man badala dinahu faqtuluh." Siapa yang mengganti agamanya bunuhlah dia. Sebagaimana diatkan Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Fahad dan ini adalah hal yang disepakati fil jumlah secara umum disepakati oleh para ulama wa alu Islam yakulu semua umat Islam mengatakan bahasanya orang yang seperti itu murtad setelah dulu muslim maka dijumpai padanya khianat yang pengkhianatan yang paling besar dan kaidah semua umat bahasanya siapa yang dijumpai padanya kejahatan khianat yang besar dia berhak untuk mendapatkan hukuman mati Nah tadi dikatakan fil jumlah disepakati e, secara global ya karena dirinciannya ada perselisihan misalnya menurut Imam Abu Hanifah jika yang murtad itu perempuan maka tidak mendapatkan hukuman mati. Ini. Namun e, secara global ya ada kesepakatan. Kemudian bisa diambil dari hadis ini bahasanya seorang yang kot boleh jadi sudah mengikarkan dua kalimat syahadat, boleh jadi mengerjakan sholat, namun dia ternyata meninggalkan agamanya itu murtad karena satu sebab. Contohnya seandainya, contoh sebabnya adalah mencaci Allah, mencaci Rasul, atau mengkafirkan, tidak percaya dengan sebagian ayat Al-Quran atau semacam itu. Dan dari hadis ini menunjukkan kalau orang yang murtad itu mendapatkan hukuman mati meskipun dia perempuan. Karena hadis ini mencakup perempuan. Dan ini pendapat jumhur di antaranya tiga imam madhab, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan bahasanya perempuan yang murtad tidak mendapatkan hukuman mati. Dan pendapat jumhur itu lebih kuat, lithubuti hadis silbab karena sahih hadis dalam masalah ini. Kemudian dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya orang yang murtad mungkin baginya untuk kembali kepada Islam sehingga terjaga darahnya dengan kembali ke dalam Islam karena ilah yang karenanya ada ya ada status halal darah itu mungkin untuk diralat ayar anha dia meralatnya dengan kembali masuk Islam setelah sebelumnya murtad Sedangkan hukum itu mengikuti ilahnya ada dan tidak adanya. Kalau ilahnya kemurtatan, kalau dia kembali masuk Islam maka kemurtatan tidak ada. Berarti hukumnya jadi tidak ada. Demikian juga terdapat red yang valid bahasanya orang yang murtad diminta untuk bertobat selama jangka waktu tiga hari. Diminta untuk berpikir dan bertobat. Dan dalil halnya adalah perbuatan Umar radhiallahu anhu. tidak berasal dari Nabi, namun dasarnya adalah Umar. Kemudian dalam hadis ini terdapat e, dalil keharuman mufarokatul jamaah. Dan mufarokatul jamaah itu yasmul mencakup muharobati ahli Islam hmm, termasuk muharobah muharobah itu perampokan melakukan aksi perampokan dan pembegalan terhadap umat Islam bahkan sampai menumpahkan darahnya maka siapa yang melakukan hal tersebut maka boleh diperangi dan muharobah atau perampokan itu punya hukum dia punya sejumlah ketentuan yang sudah disebutkan dalam tafsir ayat di surat Al-Maidah. Hanyalah balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan melakukan upaya di muka bumi, eh, melakukan eh, upaya di muka bumi fasad dan kerusakan. Yeah maka mereka ayu kotalu mereka mendapat mereka dibunuh yaitu dihukum mati jika perampokannya hanya hanya membunuh orang yang dicegat ayusolabu solabu atau disalib jika yang dilakukan adalah membunuh dan mengambil harta yang dicegat atau kota aidihim ba khilafin atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang yaitu tangan kanan sama kaki kiri. Jika yang dilakukan hanya merampas dan mengambil harta orang yang dicegat, mengambil motornya atau yang lainnya tanpa mengganggu orangnya. Maka hukumannya potong tangan dan kaki secara bersilang. Au yunfa art atau diusir dari negerinya. Ini hmm. eh, Kalau menurut Hanafiya termasuk yang minal art itu di penjara, ya, manakala yang dia lakukan, ya dia laku, eh, lakukan hanya menakut-nakuti orang yang lewat ya, tanpa mencegah dan menyita hartanya atau membunuh orangnya. Hanya nakut-nakuti saja. Maka hukumannya yunfau minal arab. Ya, di, dia diasingkan dari ya, negerinya, dari tempat tinggalnya. Dipindah ke negeri yang lain yang yang asing baginya. dari Dalikah itu bagi mereka risun kehinaan di dunia dan bagi mereka dan untuk mereka di akhirat siksaan yang besar. Dan termasuk dalam redaksi ini mufakatul eh, uh, jamaah adalah al-khurut an wilayatil imami. ini Keluar dari kekuasaan seorang kepala negara dan menolak untuk tunduk dan dia menolaknya bil kuah dengan senjata dan kekuatan. Maka siapa yang demikian boleh diperangi, bukan boleh dibunuh ya, namun boleh diperangi. Oleh karena itu disyariatkan memerangi burot, para pemberontak itulah orang-orang yang tidak mau taat. Taat di sini artinya tidak memberontak. Ya ujungnya anto atil imam. Hmm. Maka uh, ya, kosa kata to'atul imam ini, mentaati penguasa itu ini, harus cermat membacanya. Ini, kalau yakhruju anto atil imam keluar dari ketaatan dari imam itu maksudnya melakukan pemberontakan. Sehingga to'atul imam artinya tidak memberontak. To'atul imam artinya tidak memberontak. Ya, terkadang to'atul imam artinya misalnya to'atul imam fil ma'ruf. Itu artinya kepatuhan terhadap aturan. Selama aturan itu bukan maksiat. Maka to'atul imam itu terkadang artinya mengakui maknanya adalah mengakuinya sebagai penguasa dan tidak memberontak. Terkadang to'atul imam artinya Ya, berarti tidak memberontak itu kan artinya kan diem saja kan nggak ngapa-ngapain. Itu to'atul imam. Ya, diem saja, duduk santai, duduk manis, ya kan? Ya, tidak melakukan makar dan pemberontakan itu to'atul imam. Ya, terkadang to'atul imam artinya uh, sesuatu yang aktif. Ya, sesuatu yang aktif. Ini ada aturan, aturan dilaksanakan selama aturannya itu bukan aturan maksiat. Ya, uh, eh, mukotalatul burat uh, eh, memerangi burat pemberontak mereka itu definisi pemberontak adalah yahujuna anto adil imam orang yang keluar dari ketaatan eh, imam ya, maksudnya ya, orang yang memberontak Kemudian disyariatkan juga memerangi khawarij. Alladhi yakhujuna an yang juga keluar dari ketaatan kepada imam. Yaitu memberontak. Sama-sama. Apa beda pemberontakannya burot sama pemberontak eh, pemberontakannya khawarij? Pemberontakannya burot itu min ajli dunia. Karena tendensi duniawi. Seandainya dia disumpel pakai kekuasaan, duit, diem dia. Itu burot. Udahlah, nggak usah berontak. Kamu minta apa, jabatan apa? Saya nggak jadi gubernur ya. Nah. Oh iya, sih iya, iya, sudah, sudah. Nah, diem dia. Nah. Itu burot. Hmm. Kalau dia disumpel dengan kue kekuasaan, aku kasih duit. Nih kasih duit, udahlah nggak usah ini aneh-aneh, minta duit berapa? satu M. ini satu M. jangan aneh-aneh ya. Ini duduk manis ya. Nah, itu buruk Sedangkan eh, ya kucu ani to'at untuk al khawarid itu min ajlidin. Motifnya motif agama. Karena motif agama, motif ideologi, tidak bisa disumpel dengan tidak ya, bisa disumpel dengan duit. Kenapa memberontak? Kenapa engkau memberontak? Eh, misalnya seorang penguasa mengatakan, kenapa kalian memberontak saya? Ya, kamu kafir. Ya, kamu kafir. Ya, karena kamu kafir, maka ya, saya ingin gulingkan kekuasaanmu. Nah, itu, ya, itu, ya, ya, tak kasih jabatan jadi gubernur, ya, ya, atau jadi komisaris BUMN misalnya. Itu kalau ya khuju ani taat karena ya karena khawatir itu tidak mempan. Sudah komisaris BUMN nanti kerja enggak eh, eh, duduk manis nanti gajinya ratusan juta per bulan. tidak nah, mau. ini karena min ajlidin. Tapi kalau min ajli dunia udahlah kamu enggak neko-neko lah. jadi komisaris. Nah, ya, gajinya 150 eh, juta per bulan tanpa ngapa-ngapain oh ya sudah ya ada ya, mau karena dia buhot ya, karena itu min ajli dunia saja min ajli dunia bukan karena ideologi ya, bukan karena ideologi Cuma karena dunia. Kalau dia di, dapat dunia dia akan diem. Kalau dia tidak dapat dunia, nah itu yang ribut. Ini, kalau dia nggak dapat dunia, dia ribut. Kalau dapat dunia, dia diem. Nah, itu itu mental burot. Itu mental burot. Itu karakter burot. Ya, kalau khawatir enggak. Ini memperjuangkan ideologi. Ini memperjuangkan ideologi. Ini, ini memperjuangkan akidah. Ya, jadi tidak tidak bisa diberi eh, tidak bisa kemudian diberi dunia. Wakat warodat dan terdapat fi ada timnan nusus sejumlah nas hukuman mati selain mereka-mereka yang disebutkan dalam hadis ini diantaranya. antaranya Nabi menetapkan hukuman mati untuk seorang laki-laki yang menikahi istri ayahnya. Menikahi ibu tirinya. Nah tentang hadisnya diutkan oleh Abu Dawud. Apa makna hal ini? Fakola ta'ifatun pendapat pertama mengatakan hukuman mati hal tersebut listihlal karena dia menghalalkan ini, menghalalkan ini, pernikahan dengan mahram. Karena seakan-akan dia membolehkan perkara yang haram yang sudah di, uh, dipastikan keharumannya karena keharumannya terdapat dalam Al-Quran. Dan penghalalan yang haram itu adalah di antara bentuk kemurtatan. Dan kalau pakai analisis ini, maka kita jumpai istihlal fi'li. Konsekuensinya kita jumpai istihlal fi'li penghalalan yang haram dengan tindakan. Ya, tindakannya adalah nikah, akdun nikah. Ya, maka bedakan dalam hal ini menikahi ibu tiri dengan berzina dengan ibu tiri. Ya, berzina dengan ibu tiri maksiat. Tapi akad nikah ibu tiri ya, itu kufur, riddah. Hmm, karena uh, eh, akad nikah di sini istihlal dinilai sebagai uh, menghalalkan sesuatu yang haram, yang tegas keharumannya. Ya, maka itu uh, maka kalau pakai analisis ini ya berarti ada istihlal fi'li. Ini ada istihlal fi'li karena orang ini tidak kemudian keluar-keluar menikahi nikah dengan ibu ibu tiri itu halal gitu tidak dia cuma ya melangsungkan akad nikah ya, dengan ibu tirinya Padahal keharuman menikahi ibu tiri ada di Quran. Ini dinilai sebagai istihlal. Menghalalkan hal yang haram, yang keharumannya maketuk, ya, keharumannya pasti karena keharumannya terdapat dalam Al-Quran. Ya demikian yang eh, kita baca kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.